الله لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirat dan saudara-saudara sekalian yang berhormat pada pagi hari ini pengajian kita khususkan dengan penjelasan dan keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan wajah serta Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demi untuk kita mengambil berkah dan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan agama Islam. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab termasuk bulan yang terhormat. Lebih jelas termasuk golongan bulan-bulan hurum. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim serta diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Memang saudara-saudara pokok pengambilan atau sumber ajaran agama Islam terambil daripada Al-Quran dan al atau lebih terkenal juga dengan al dan As-Sunnah yang mana kedua-duanya sudah dijelaskan serta diajarkan oleh ulama-ulama yang ahli. Di dalam Al-Quran Karim Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sesungguhnya hitungan bulan-bulan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di dalam kitab Allah Al-Lauh Al-Mahfuz ialah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang terhormat itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri dirimu pada bulan-bulan itu. Menurut ayat ini kita telah dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan adanya bulan-bulan ditentukan dengan 12 bulan yang mana kesemuanya ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Allahul Mahfuz ketika Allah menciptakan langit langit dan bumi. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan segala sesuatu itu termasuk penetapan bulan-bulan yang sedemikian rupa, tentu saja itu adalah fil azan Karena kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadimah atau azaliyah. Sebagaimana kalau kita mempelajari ilmu aqidah, kita membaca ilmu tauhid, Iya. dalam kita menceritakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana dijelaskan Allah bersifat dengan Al-Qudrah. Al-Qudrah sifatul qadimatul qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat Qudrah sifat qadimah anda pada zat Allah Subhanahu wa taala. فالتجسوة إرادة kehendak Allah صفة قائمة قائمة في ذاته تعالى jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan menciptakan itu dan ini kehendaknya adalah azali artinya qadim adapun Allah mencatatnya janganlah al-mahfud ini sudah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskannya yaitu yauma khalaqas samawati wal Bahkan di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdirnya segala sesuatu. Sebelumnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. Di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala kataba maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 alf 'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, 50 ribu tahun. Jadi dengan beberapa penjelasan itu, kita dapat mengetahui semua yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan, sudah dicatat sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis tadi. Termasuk adanya dua belas bulan. Dan di antara 12, 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada empat bulan yang terakhir. Memang kalau kita pahami dengan secara meluas, kita akan mendapat informasi bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraneka warna ini tidak disamaratakan kesemuanya. Tetapi ada yang diberi keistimewaan, ada yang diberi kemuliaan, dan sebagainya. Kalau kita lihat bangsa malaikat, malaikat-malaikat bukan semua disamaratakan oleh Allah, ada malaikat-malaikat yang dimuliakan. Termasuk malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ini dimuliakan oleh Allah di kalangan manusia anak turun Adam alaihissalam pun tidak semua disamaratakan tetapi ada yang diistimewakan oleh Allah SWT ialah para rasul, para nabi. Bahkan di antara mereka pun ada yang dimuliakan dan sangat diistimewakan oleh Allah SWT termasuk yang 25 termasuk ulul azam apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dijadikan khairul anbiya wal mursalin begitu juga dalam tumbuh-tumbuhan ada yang diistimewakan oleh Allah dalam hewan dan sebagainya bahkan ada yang dihalalkan ada yang diharamkan jadi Kesemuanya ini adalah tidak disamaratakan oleh Allah, tapi ada yang diistimewakan. Bahkan antara langit, bumi, dan sebagainya, demikian juga. Jadi jelas, kalau begitu, waktu itu pun juga ada yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ada yang diistimewakan, hari ada yang diistimewakan, dan saat-saat ini pun ada yang diistimewakan. Kalau kita lihat hari Jum'ah diistimewakan lebih diutamakan daripada hari-hari yang lain. Begitu juga di antara bulan-bulan ada yang dimuliakan oleh Allah termasuk bulan Ramadan ini dimuliakan, diistimewakan. Di samping itu ada bulan-bulan yang dinamakan bulan-bulan terhormat atau al-ashrul huruf jumlahnya empat. Minha arba'atul huruf di antara belas bulan itu ada empat bulan yang terhormat. Di dalam kemuliaan empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Orang-orang jangan sampai mengadakan peperangan, perbuatan-perbuatan jahat dan sebagainya. Walaupun di bulan apapun saja yang untuk berbuat itu dan ini yang melanggar dari syariat Allah SWT. Apalagi di dalam empat bulan ini. Fala tadrimu fihinna